Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Bapak Ibu-ibu tadi dari pengajian tadi siang sampai buka puasa banyak permintaan dari para hadirin agar saya membahas tentang surat Ar-Rahman kandungan surat Ar-Rahman lalu juga nanti imam terawih pas surat Terawih minta lagi surat Ar-Rahman seperti tadi malam ya berdasarkan pesanan jadi saya sekarang ingin membahas surat Ar-Rahman jadi nanti ibu-ibu renungkan ayat yang akan saya bacakan saya terangkan dulu lalu kemudian ketika saya bacakan ibu silahkan bapak silahkan merenungkan artinya jadi Ar-Rahman surat Ar-Rahman ini bapak dan ibu-ibu adalah surat yang di dalamnya Allah selalu menyebutkan nikmat-nikmatnya tetapi nikmat-nikmat tersebut sering kali kita lupakan. Makanya kemudian Allah berulang-ulang bertanya, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Artinya apa? Wahai manusia, apa alasanmu tidak mau ikut Allah? What is your reason to not follow Allah Subhanahu which kind of blessing that Allah already given to you and you are denied ayo coba cari alasan kata Allah untuk kamu tidak ikut Allah itu cari alasan bisa nggak kamu bisa menghindari nikmat Allah can you get a life without the blessing of Allah bisa nggak kamu bisa merasakan hidup di muka ini dengan tenang dan nyaman kalau tidak karena nikmat Allah ayo kata Allah fabi ayyi ala rabbikum nikmat yang mana lagi yang kau dustakan Nah inilah kandungan ini memang benar-benar luar biasa. Tapi tekanannya ada kisahnya. Jadi waktu itu diriwayatkan dalam banyak tafsir bahawa Abu Bakar As-Siddiq sedang berdiri di sebuah kebun dan dia melihat kebun-kebun sayuran di depannya. Nah, ketika melihat kebun sayuran Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq ini salah seorang sahabat Rasulullah yang paling dekat dia yang menemani Rasulullah sallallahu wasallam dalam perjalanan menuju hijrah. Dialah nanti yang akan pertama kali masuk surga dari umat manusia setelah para nabi. Jadi orang yang pertama kali masuk surga Rasulullah SAW. Summal Ambia kemudian para nabi. Setelah para nabi Abu Bakar As Siddiq pertama kali masuk. Jadi dan Abu Bakar As Siddiq namanya dipanggil dari setiap pintu surga. Jadi setiap pintu surga itu ada keahliannya. Orang yang ahli solat dia itu sampai solat fardhunya nggak pernah terlambat, solat sunnahnya selalu. Ini terkenal sebagai ahli solat. Ini amal unggulannya solat. Maka dia dipanggil dari pintu as-sholat. Ada orang ahli sedekah, di mana-mana dia bersedekah, tidak pernah kenal lelah bersedekah mencari orang fakir miskin dia yang mencari jadi dia tahu bahwa dalam Al-Quran tidak ada perintah minta-minta itu tidak ada yang ada itu perintah memberi seharusnya orang yang kaya mencuri orang miskin seharusnya gitu sekarang terbalik banyak orang miskin sudah suruh-suruh mencari orang kaya itu pun sudah datang tidak diberi lagi dicaci kadang-kadang direndahkan kadang-kadang udah oh enggak kerja, oh enggak. Anu. Sudah mencaci nggak ngeri lagi, ngeri dua kali. Perhatikan, dia mencari mencari orang fakir miskin. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq diceritakan ada orang miskin, ada seorang ibu tua di sebuah pojok kota Madinah. Waktu itu khalifah pengganti Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab tua itu dia langsung bawa makanan. Begitu dia melihat makanan, begitu dia melihat dan sampai ke tempat, kok tahu-tahu dia sudah makan. Umar kaget, siapa yang memberikan makan? Pagi-pagi begini, aku nggak yakin ada orang mendahului saya, kata Umar. Kok ternyata ada orang yang mendahului saya? Hari esoknya lagi, Umar bersegera lagi. Begitu sampai ke sana, ke ibu tua tadi itu, dia tanya, saya sudah makan. Ya siapa yang sudah makan? Ada tadi orang yang sudah makan. Akhirnya Umar ini ingin tahu siapa yang makan duluan. Pas dia sudah sepagi mungkin, tahu-tahu dia melihat Abu Bakar sedang menyuapin ibu tua tadi itu. Subhanallah. Makanya Abu Bakar akan dipanggil di pintu sedekah. Jadi khusus orang yang ahli sedekah dipanggil. Juga Abu Bakar dipanggil dari pintu puasa karena dia terkenal puasa. Pada hari yang sangat panas dan terik Bayangkan ibu-ibu bapak pada saat hari yang sangat panas dan panjang harinya. Itu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Man minkum al yasum?" Siapa yang hari ini berpuasa? Tidak satupun sahabat mengacungkan tangan. Karena harus mengakui Abu Bakar mengangkat tangan. "Ana ya Rasulullah, saya berpuasa wahai Rasulullah." Subhanallah, satu-satunya sahabat berpuasa di saat hari yang sangat panas puasa sunnah waktu itu puasa sunnah jadi Abu Bakar akan dipanggil dari pintu khusus juga Ar-Royal untuk ahli orang ahli puasa. Jadi semua pintu Abu Bakar dipanggil namanya. Perhatikan. Yang repot kalau nggak punya keahlian ini dipanggil di pintu mana? Ahli sholat juga kagak, ahli sedekah juga kagak, ahli jihad juga kagak, ahli puasa juga kagak. Ini dipanggil di pintu mana ini? Makanya Bapak Ibu-ibu ayo berlomba cari amal unggulan yang dengannya kita masuk surga nanti akan dipanggil oleh Allah di pintu itu nah Abu Bakar As-Siddiq dia takut kepada Allah ketika melihat sayuran dia ambil daun sayuran itu dia pegang-pegang ya Allah sambil menangis Abu Bakar As-Siddiq dia melihat ya Allah dia teringat di depan Allah nanti kalau aku disidang oleh Allah Aku tidak tahu apa yang harus aku jawabkan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Aku tidak tahu apa yang harus aku jelaskan ketika aku ditanya segala-galanya di depan Allah yang mengetahui segala-galanya terhadap waktu yang aku gunakan, terhadap usia yang aku jalani. Aku tidak tahu apa yang jawabkan. Alangkah inanya kalau aku jadi seperti daun sayur ini dimakan kambing aku sudah habis. Alangkah enak aku jadi seperti ini. Kenapa aku jadi manusia? saking takutnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah turunkan surat Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala birabbikuma tukadziban Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Dia akan mendapatkan dua surga Dialah orang-orang yang Allah sangat muliakan Nikmat yang mana lagi yang akan kau dustakan Perhatikan di sini Ini untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah turunkan surat Ar-Rahman Makanya bu, pak Ayo jangan sampai mengabaikan Allah kunci utama untuk kita bahagia takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dialah Allah yang Maha Pengasih. Dialah Allah yang kasih sayangnya tidak pandang siapapun yang kafir yang mukmin Allah beri rezeki yang kafir yang mukmin Allah beri makan Ar-Rahman jadi rahmannya Allah meliputi semua makhluknya. Itu rahmannya Allah. Makanya sekalipun orang-orang itu berbuat maksiat, Allah masih kasih makan. Seandainya tidak karena rahmannya Allah, semua orang berbuat maksiat pasti mati. Allah hancurkan seketika. Jadi Allah masih beri kesempatan mereka untuk bertobat. Allah masih beri kesempatan mereka untuk sadar. Tidak langsung Allah hancurkan. Itu karena rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rahimnya Allah itu khusus untuk orang beriman. Wa bil mu'minin kata Allah dan Allah sangat rahim pada orang mukmin yaitu nanti di hari kiamat persediaan khusus tempat khusus bagi orang mukmin karena rahimnya Allah sekalipun mereka di dunia banyak kurangnya tapi karena imannya Allah dengan rohimnya dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah saw pernah menceritakan ada seseorang yang paling akhir nih paling akhir keluar dari api neraka. Ini akhir man yakhruj minan nar kata Rasulullah. Orang paling akhir keluar dari api neraka. Hatta asbahu fahma. Ketika diangkat menjadi seperti arang. Udah arang sudah. Begitu disiram pakai air surga disiram baru kemudian dia bangkit. Begitu bangkit dia berjalan jatuh lagi. Berjalan lagi jatuh lagi. Dia kemudian melihat Wah, ini apa indah sekali. Lalu dia berpikir, kayaknya saya orang yang paling bahagia. Dia mengatakan begitu. Anak as'adun nas, aku orang paling bahagia. Tadi orang baru, orang paling ahli dari api neraka. Merasa paling bahagia. Lalu dia menemukan sebuah rindang. Ya Allah, aku dekatkan ya Allah, dekatkan aku pada rindang ini. Akhirnya dia mendekat pada rindang itu. Lalu dia mengatakan, kayaknya tidak ada orang yang lebih bahagia daripada aku. Aku orang paling bahagia, kata dia. Lalu kemudian dia mengatakan, Ya Allah, cukuplah ini ya Allah. Jangan sampai aku masuk neraka lagi. Ya Allah, cukuplah ini ya Allah. Ini segala-galanya sudah. Aku sangat bahagia. Saya yakin tidak ada orang lebih bahagia daripada saya. Itu mengatakan gitu. Saking bahagianya, tahu-tahu Allah tampakkan rindang yang lebih indah lagi. Lalu dia berkata, Ya Allah, rindang apakah itu ya Allah? dekatkanlah aku ke rindang itu ya Allah. Kata Allah, katanya kamu sudah cukup, kok masih minta itu? Ya Allah, tolong ya Allah, dekatkan aku ke rindang itu ya Allah. Rindang aku. Ya sudah, ayo gak apa, ya Allah. Cukup ini, cukup ya Allah sudah. Pokoknya aku tidak minta lagi. Benar, iya, tidak minta lagi. Benar, iya, tidak minta lagi. Kata gitu. Akhirnya dia dihantarkan ke rindang itu. Begitu nyampe di rindang itu, Allah tampakkan rindang yang lebih indah lagi di depannya. dia berkata, Ya Allah, Loh, katanya kamu sudah cukup itu. Ya Allah, pokoknya itu sudah cukup terakhir, terakhir katanya gitu. Perhatikan, anak Adam itu begitu. Tidak pernah puas. Belum punya istri, pengen istri. Pengen istri, pengen yang cantik. Dikasih yang cantik, pengen lebih cantik lagi. ya habis-habisnya. Itu anak Adam. Apa kata Rasulullah SAW? Mau Lau sa'ala Ibn Adam Seandainya anak Adam Dia minta kepada Allah Min ahadal wadi dahaban Minta emas kepada Allah Sepenuh lembah kota Mekah ini Summa u'tiyah Kemudian diberi oleh Allah Latola besanian Dia minta yang kedua Kemudian minta lagi Summa u'tiyah Diberi lagi oleh Allah Emas sepenuh lembah kota Mekah Latola besalifan Dia minta lagi yang ketiga Begitu Dulunya belum punya rumah, pengen punya rumah. Setelah punya rumah, pengen lebih indah lagi, pengen megah lagi. Gak habis-habis dengan Adam. Apa kata Rasulullah? Walayyakifa hatta yamlau fahturab. Dia tidak akan berhenti minta sampai dia masuk ke liang kubur baru berhenti minta. Sama dengan ini, perhatikan dia. Ini yang orang terakhir keluar dari neraka. Dia masih minta. Begitu diantarkan, Allah tampakkan di depannya pintu surga. Lalu kemudian dia memandang ini pintu apa? Kok pintu lebih indah lagi? Lalu terdengar suara-suara dia dari di dalamnya yang tertawa-tertawa. Semakin terpanggil, semakin pengen masuk dia. Dan minta, Ya Allah, izinkan aku masuk ke pintu itu, Ya Allah. Nah, kamu kan sudah cukup. Kok lalu minta lagi? Ya Allah, sudahlah cukup, yang penting masuklah ke dalamnya. Katanya gitu. Akhirnya Allah disuruh masuk. Begitu masuk ke dalamnya, lalu kemudian di sini Allah berfirman, mau lebihnya lagi? Ya Allah sudah cukup ini aja. Benar, saya tambah lebih lagi, ditambah lebih lagi. Mau lebih lagi, tambah lagi, mau lebih lagi, tambah lagi sampai sepuluh kali. Jadi, Ibu, surga orang paling rendah dan bagi orang yang terakhir di neraka itu lebih indah dari dunia dan seisinya. Sepuluh kali lebih indah. Sepuluh kali lebih indah dari dunia dan seisinya. Padahal bagi orang yang keluar terakhir dari neraka. Kita belum sempat memiliki dunia dan seisinya. Itu pun sudah terlena dengan dunia. Baru punya secuil. Sudah lupa kepada Allah. Bagaimana kalau kita diberi oleh Allah dunia dan seisinya? Coba bayangkan Bapak Ibu-Ibu. Nikmat apa lagi yang kita lupakan? yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman. Al Qur'an, dialah yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan. dialah yang menciptakan manusia. Kenapa kau setelah jadi manusia lupa kepada Allah penciptanya? Allamahul bayan, dia yang mengajarkan bahasa seperti seperti sehingga kita bisa berkomunikasi. Coba kalau nggak ada bahasa, siapa yang bisa berkomunikasi? Karena bahasa kita bisa berkomunikasi. Perhatikan, Allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan berjalan sesuai dengan polosnya tidak berbenturan satu dengan lainnya begitu rapi begitu matahari terbit bulan tenggelam ketika bulan muncul matahari tenggelam siapa yang mengatur ini dihusban dengan aturan yang lengkap siapa yang mengatur ini kata Allah wan najmu wasyajaru yasjudan an najmu pohon yang tidak pakai pohon yang tidak pakai pohon apa artinya pohonan yang tidak pakai pohon seperti seperti bawang seperti itu dia enggak enggak pakai anu enggak pakai batang pohonan enggak pakai batang kalau asyjar itu pohonan pakai batang Allah sebutkan wan najmu wasyjar yasjudan pohon-pohon dan batang-batang pohon yang tegak itu semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan Allah sebutkan bahwa semua pohonan di alam ini bersujud kepada Allah tunduk kepada Allah Allah perintahkan berbuah berbuah Allah perintahkan tidak berbuah, tidak akan berbuah. Kita tidak bisa bikin buah satu biji pun dengan teknologi yang kita punya. Buah-buahan yang kita makan setiap hari, kenapa kita sering lupa kepada Allah? Barusan saya melihat buah anggur, saya teringat siapa yang bikin buah anggur ini? Coba kalau nggak ada buah, siapa yang bisa mendatangkan buah? Itu karena timbul kepada Allah. Yang sering melanggar perintah Allah siapa? Manusia. Pohon tunduk Allah tidak. Tapi manusia ada sujud, tidak sujud. Alasannya sibuk, alasan ini segala macam. Adakah kesibukan yang melebihi kesibukan dengan Allah? Adakah perkara lebih penting daripada Allah? Coba alasan apa kita mengatakan ketika kita mengabaikan Allah mencari-cari alasan? Ada pekerjaan lebih penting daripada Allah? Di sini kita bertanya Allah menyebutkan wan najmu wasyajar yastidan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan dan langit Allah angkat dengan tanpa tiang yang luasnya tak terhingga dengan keseimbangan yang kokoh tanpa tiang langit itu tegak coba seandainya pakai tiang kita tidak akan nyampe ke Amerika karena pesawatnya kebentur dengan tiang-tiang itu kekuasaan Allah langit tegakkan tanpa tiang selebar itu dan dengan kokohnya dan dengan keseimbangan yang kokoh kata Allah wassama arfa'aha wa wada'al mizan karena langit ini tegak dengan seimbang dan dengan keseimbangan yang kokoh makanya kata Allah alla tatghaw fil mizan ayo jangan kamu merusak keseimbangan ini jangan kamu bikin masalah sendiri Jangan kau hancurkan keseimbangan ini. Manusia seringkali zalim pada dirinya sendiri. Dia seringkali merusak keseimbangan. Allah kasih kebutuhan dua manusia, kebutuhan rohani, kebutuhan fisik. Tapi ternyata yang sering dia pikirkan kebutuhan fisiknya, rohaninya diabaikan. Akhirnya miring-miring, kemudian mulai gelisah, mau mabukan, berbuat maksiat seperti itu. Coba kata Allah, Allah tak fil mizan. Jangan kau tinggalkan keseimbangan ini. Keseimbangan lagi yang kedua antara dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia yang disibukkan, akhirat dilupakan. Harus sama-sama diberi keseimbangan. Dunia pikirkan, akhirat juga pikirkan. Jangan menjadi orang yang tidak seimbang. Semua harus seimbang. Antara laki dan perempuan, kebutuhan keluarga, antara kebutuhan pribadi dan keluarga harus sama-sama seimbang. dan semasa anda perhatikan Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan jangan sekali-kali kamu melanggar keseimbangan ini jangan sekali-kali kamu merubah sistem keseimbangan ini wal arda wad'aha lil anam bumi Allah letakkan bagi semua makhluknya Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di dalam bumi Allah sediakan buah-buahan, kurma yang berkelopak mayang. Kurma ada tutupnya. Dia buka, perhatikan, sungguh luar biasa. Allah menyediakan semua itu. Wal habbudul asfi war dan biji-bijian yang tertutup nanti kulitnya kebuka sendiri lalu kita makan isinya dan daun-daun yang harum. Siapakah yang menyediakan itu semua? Wahai manusia, adakah kau yang membuat semua itu atau Allah yang membuat? Fabi ayyi ala Ayo kata Allah, nikmat yang mana yang bisa kamu ingkari? Apakah kau tidak ingat semua itu? Apakah kau hanya menyuruh aku sibuk-sibuk mengurus ini lalu kamu tidak mau menyembah aku? Perhatikan kata Allah, jadi Allah hanya disuruh menumbuhkan pohon, disuruh urus buah-buahan, tapi nggak disembah. Apakah begitu? Ayo kita pikirkan, benarkah sikap seperti itu? Tentu tidak. Makanya kata Allah, nikmat yang mana lagi yang kau harus ingkari? Tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah kau punya alasan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih lagi kata Allah, khalaqal insan. Allah menciptakan manusia min soling kal dari tanah yang kering seperti tembikar yang dibakar jadi kita ini dibikin dari tanah yang kering seperti tembikar yang dibakar wa khalaqal jan min marijin dan aku menciptakan jin dari api yang tanpa asap fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban coba wahai manusia mana yang kau ingkari bisakah kau bikin dirimu sendiri kau tidak akan pernah bisa bikin dirimu sendiri Kenapa setelah kau jadi manusia kamu tidak mau ikut Allah? Padahal kau tidak pernah membuat dirimu sendiri. Inilah hakikat yang harus selalu kita ingat. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Allah yang memiliki dua timur dan dua barat. Para ulama mengatakan timur di waktu di waktu musim panas dan timur di waktu musim dingin berarti dua kali timur dan barat di waktu musim panas dan barat di waktu musim dingin karena kan kalau musim panas lebih panjang timurnya berbeda kalau musim dingin lebih pendek timurnya juga berbeda baratnya juga berbeda nah itulah dua kali timur dan dua kali barat nah ini perhatikan dialah Allah yang mempunyai dua timur dan mempunyai dua barat. Dia Allah yang mengatur semua itu di musim panas dan musim dingin sehingga arah harinya lebih panjang dan lebih pendek. Semua Allah yang mengatur. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba seandainya tidak ada perubahan itu, kamu dapat hidup bagaimana? Nikmat yang mana lagi yang kau ingkari? Allah menceritakan semua itu dengan jelas. Inilah nikmat-nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Setelah mungkin segera pembukaan Bapak Ibu Ibu insya Allah nanti kita lanjutkan setiap selesai empat rakaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, seperti kita akan diumumkan kemarin, panitia akan uh, mengawali dengan tradisi baru untuk menampilkan putra putri kita dalam melafazkan surah-surah Al-Quran Pada hari ini Surat Al-Fatihah Tentang nikmat-nikmatnya